itu dari kewajiban kita terhadap segala nikmat Allah berfirman, "Washkuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah engkau terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang engkau beribadah hanya kepadanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Dan di kesempatan pagi hari ini tema pembahasan sebagaimana yang telah diumumkan adalah merajuk ukhuwah di bumi Serambi Mekah. Dan merajuk uhuwa persaudaraan itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita ingat di dalam kesempatan yang insyaallah taala menjadi tema kajian di pagi hari ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tabiatnya adalah senang hidup bersama. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki kawan dan berada di dalam lingkungan yang terdapat manusia-manusia lain semisal dengannya. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptanya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya kami menjadikan kalian laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berkabilah-kabilah. Berbangsa-bangsa. Supaya kalian saling mengenal. Supaya kalian saling mengenal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan makna kebersamaan ini di dalam banyak sudut pensyariatan. <clears throat> dijadikan sandaran akan sebuah tujuan dan amalan-amalan yang mengantar kepada kebaikan <clears throat> menjadikan tumpuan menjadi tumpuan dan salah satu besar yang dengannya datang ujian dan cobaan apabila ditinggalkan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan Tidak ada hal yang diinginkan di belakang penciptaan kita. Iya. Dan kebersamaan adalah hal yang merupakan maksud dan pokok tujuan agama ini. Maksud dan pokok dari tujuan agama ini. Kita melihat di dalam syariat kita dijaga dari kebersamaan itu. Dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam hukum-hukum pernikahan, di dalam peradilan semuanya dijaga makna-makna kebersamaan di dalam ibadah misalnya kita ada syariat salat lima waktu iya lima kali di dalam sehari untuk kaum laki-laki diperintah hadir ke masjid menghadiri salat berjamaah terdapat makna kebersamaan menjaga dari kebersamaan merekatkan hati antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya <clears throat> Ini kewajiban bagi laki-laki. Walaupun tidak wajib bagi perempuan, perempuan tidak dilarang hadir ke masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian menahan hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir di masjid-masjid Allah. Tidak dilarang. Di puasa misalnya, tanpa dari nilai-nilai kebersamaan. Kaum muslimin begitu terlihat hilal Ramadan, semuanya berpuasa. di malam dilihatnya hilal Ramadan semuanya melakukan salat tarawih bahkan di bulan Ramadan disyariatkan salat tarawih berjamaah tidak disyariatkan di tempat lain cuma disyariatkan di mana di bulan Ramadan lebih merekatkan kebersamaan ketika mulai masuk waktu menahan setelah makan sahur semuanya menahan tidak ada yang makan semuanya menahan lapar dan dahaga hingga terbenamnya matahari Begitu matahari terbenam, semuanya berbuka. Lagi-lagi kebersamaan dipelihara. Perhatikan bagaimana Islam menanamkan makna-makna kebersamaan. Ketika hilal syawal terlihat, semuanya melakukan sholat idul fitri. Melakukan sholat idul fitri. Demikian pula di musim haji yang akan datang ini. Di musim haji, pada tanggal 8 Dhul Hijjah, semuanya berarah ke Mina di hari Tarwiyah. Tanggal 9 semuanya berada di Arafah, wukuf di padang Arafah. Dan tidak boleh meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari terbenam. Kemudian semuanya bermalam di Mina, tanggal di malam ke-10. Dan di hari ke-10 ada empat amalan ibadah disyariatkan. Melempar jamrah, cukur, kemudian tawaf dan sa'i, eh, menyembeli dan sa'i. Eh, menyembeli tawaf tawaf bersama sa'i. Ini semuanya dilakukan secara bersama. Dan haji mereka selesai setelah mabit di Mina. Setelah mabit di Mina dan melempar tiga jamroh. Perhatikan dari mana kebersamaan dipelihara di dalam agama. Iya. Di dalam muamalah, di dalam interaksi, dijaga kebersamaan karena itu dipelihara di dalam agama kita hukum-hukum seputar jual beli dan bagaimana dasar jual beli tersebut agar supaya tidak terjadi pertikaian di tengah manusia, percekcokan terhadap harta, saling membunuh karena hal itu. Ada hukum seputar pernikahan. Karena memang tabiat manusia ada pasangan-pasangannya. Dipelihara di dalamnya Memang betul bahwa dia menikah dengan seorang perempuan. Tapi ada makna yang lebih umum darinya. Ketika terjalin pernikahan, maka ada dua keluarga yang bersama. Dan ini dari mana kebersamaan dipelihara dalam agama? Masuk dalam hukum tata negara. Islam mengaturnya lebih hebat lagi. Di dalam menjaga kebersamaan. Sangat dipelihara di dalam agama kita. Makna kebersamaan itu di dalam sebuah negeri. Harus diketahui hak siapa yang memimpin dan wajib untuk adanya pemimpin iya untuk menjaga kebersamaan kaum muslimin menjaga kebersamaan kaum muslimin maka ini dari mana kebersamaan dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih daripada itu kita semuanya pada hari kiamat akan diwafatkan semua yang hidup di atas muka bumi ini ketiga hari kebangkitan semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis sur. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala. Maka tersungkurlah seluruh yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Semuanya dibangkitkan bersama. Terjadi hari kiamat, semua yang ada secara bersama kembali kepada Allah. Dan begitu dibangkitkan, dikatakan dalam kelanjutan ayat, "Tsumma nufikha أُخْرَى fa idakum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup sangkakala di kalian lainnya. Maka tiba-tiba mereka semuanya berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa فِي fis sur faidakum minal ajdathi ila rabbihim yansilun dan ditiuplah sangkakala itu maka tiba-tiba seluruh dari mereka dibangkitkan dari kuburnya menuju kepada padang mahsyar. Di padang mahsyar semuanya di kondisi bersama. Dikumpulkan manusia itu dari awal hingga akhirnya di atas padang di padang mahsyar dan padang mahsyar itu adalah bumi yang telah diganti menjadi hamparan yang sangat luas. Seluruh manusia ada di atasnya. Awal hingga akhirnya, jin dan manusianya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersama. Iya. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada siapapun yang di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat detail dan mereka semuanya akan datang kepada Allah sendirian mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Semuanya di atas pada mahsyar. Iya. Dan ketika disebutkan sorga dan neraka, penduduk sorga masuk di dalamnya dan disebutkan persaudaraan, kebersamaan di dalamnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Tentang penduduk sorga, Allah berfirman, dan kami cabut sesuatu yang tidak baik di hatinya dari kedengkian dan semisal dengan itu kami cabut dari hati-hati mereka dan mereka berada di atas dipan-dipan saling berhadapan sebagai orang-orang yang bersaudara sebagai orang-orang yang bersaudara dan masuk neraka juga disebutkan makna semuanya masuk bersama uhsyurul ladina zalamu wama kanu ya'budu uhsyurul ladina zalamu wa azwajuhum wama kanu ya'budun fahduhum ila siratil jahim kumpulkanlah orang-orang yang zalim istri-istri mereka, dan semua yang mereka ibadahi. Kemudian bawalah mereka semua kepada neraka jahim. Iya. Maka ketentuan Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia dan hukum-hukumnya dibangun di atas kebersamaan. Karena itu makna kebersamaan sangat dijaga dan dipelihara di dalam agama. Ini dasar penting dan pokok yang agung di dalam agama kita yang harus dipahami oleh setiap muslim dan Muslimat. Jangan sekali-sekali dia menjadi orang yang merusak kebersamaan. Jangan sekali-sekali dia menjadi orang yang keluar dari kebersamaan, melenceng dari jalan yang lurus. Sebab waman syadda syadda finnar. Siapa yang ganjil keluar dari kebanyakan orang, maka dia akan ganjil ke neraka sendirian. Iya. Dan ini adalah hal yang hendaknya dipahami oleh setiap hamba. Karena itu tema dari pembahasan di hari ini merajuk Uhuwah. Ini adalah tema yang sangat penting sekali. Dari dasar-dasar pokok yang ditekankan di dalam agama kita. Dari sumber yang sangat penting di dalam agama. Harus kita perhatikan dengan seksama. Kita jaga dari nilai-nilainya. Dan memang dia adalah tema pembahasan yang panjang. Sudutnya sangat banyak. Luas pembahasan-pembahasannya. Luas pembahasan-pembahasannya. Terkait dengan masalah uhuwa ini. Karena uhuwa ini persaudaraan antara kaum muslimin kebersamaan mereka perlu dibahas dari sudut pondasi-pondasi dasarnya. Apa dasar yang menyebabkan terciptanya kebersamaan? Iya. Kemudian juga perlu dibahas bagaimana keindahan kebersamaan itu, urgensinya di dalam kehidupan individu, masyarakat dan bernegara. Kemudian juga perlu dibahas dari tuntunan-tuntunan syariat yang mempererat kebersamaan tersebut, memperkuat persaudaraan tersebut. Iya. Selain daripada itu ada hal yang penting juga perlu dibahas dari perkara-perkara yang bisa merusak kebersamaan. Hal yang perlu dan sangat membahayakannya. Dan kadang sebagian dari hal itu terjadi di tengah kaum muslimin menjadi kebiasaan dianggap sebagai sunnah di tengah mereka tapi ternyata itu adalah hal yang merusak kebersamaan, bisa menjauhkan hati, menimbulkan permusuhan. Saya beri satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, "La tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Ini dalam salat ya. Hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Kalau kita kalian tidak melakukan hal itu, sungguh Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Iya. Perhatikan. Ini masalah dipandang sepele oleh sebagian orang. Ya. Masuk sholat, sebagian dari orang yang sholat, dia maju ke depan, saudaranya di belakang, renggang. Dia sisakan celah-celah untuk syaitan masuk. Padahal tuntunan Nabi di dalam soft salat dibuat rapi. Iya. Kemudian tidak ada celah untuk syaitan karena di hadis lain Nabi berkata la dat, la tada furujatil syaitan. Jangan kamu tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Perintah merapatkan soft, Ya, sampai di sebagian riwayat kalau ada yang maju dadanya begini ditegur oleh Nabi mundur sedikit. Sebab kebersamaan ini ini adalah hal yang merekatkan hati. Dan kalau kalian tidak meluruskan saf kalian, perhatikan akibatnya. Sungguh Allah akan membuat hati-hati kalian itu berselisih. Subhanallah. Karena satu masalah bisa membuat hati apa? Hati berselisih. Maka ini harus dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat. Apa sebab-sebab yang bisa menyebabkan hati itu menjauh? Iya. Dan ini semuanya masuk di dalam tema pembahasan. Masuk di dalam tema pembahasan seputar merajuk ukhuwah ini. Jadi dia adalah tema yang luas. Pembahasan yang perlu selalu diulangi. Ditekankan di dalam kehidupan. Iya. Dan dia adalah pintu ibadah yang agung. Sekali lagi saya ulangi. Pembahasan ukhuwah itu adalah pintu ibadah yang agung. Di dalamnya terdapat berbagai jenis ibadah. Ya. Kalau di dalam mana kebersamaan ini dia mencari ibadah, tidak akan habis dari umurnya untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam tema kebersamaan. Iya, bagaimana tidak? Agama seluruhnya dibangun di atas apa? Kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah Diperintah berpegang teguh seluruhnya dengan tali Allah dengan agama Allah dengan Al-Quran dan As-Sunnah wala tafarraku dan jangan kalian bercerai-berai jangan terjadi permusuhan di tengah kalian wadkuru ni'mat Allahi alaikum dan ingatlah ni'mat Allah terhadap kalian id kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Yang kalian dulunya itu saling bermusuhan. Luar biasa. Bagaimana keadaan para sahabat di masa jahiliyah? Mereka hidup dalam satu negeri. Tapi kerjanya perang, saling bermusuhan. Iya. Nah itu kebiasaan orang Arab dahulu. Misalnya di Medina ada tiga suku besar di Medina. Dari sahabat. Aus Khazraj. Tapi mereka ini sering berperang. Subhanallah dengan datangnya keislaman. Maka Allah menyatukan hati-hati mereka. Id adan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Ya. Dan kalian dulunya berada di atas jurang neraka. Sudah hampir jatuh dalam neraka. Sisa mati saja masuk neraka. Di atas kekufuran. Fa'anqadhakumullahu minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. Supaya kalian itu mendapat petunjuk. Maka ini nikmat yang sangat besar, nikmat dari kebersamaan, dari persaudaraan, nikmat yang sangat agung. Harus selalu kita perhatikan dan jangan berharap menciptakan kebersamaan itu dengan perkara duniawiya. Tidak terkumpul hal itu dengan perkara dunia. Itu terkumpul dengan keimanan dan ketakwaan. Dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itu adalah anugerah dari Allah, harus dicari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Firman, "Wa allafa baina qulubikum wa allafa baina qulubihim, law anfaqta ma fil ardi ma allafta bainahum, walakin Allah allafa bainahum, innahu azizun hakim." Dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka kaum mukminin. Andai kata engkau Nabi Muhammad menginfakkan seluruh dunia untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan mampu menyatukannya. Dia pakai harta apapun menyatukan, yang menyatukan itu adalah Allah. Innahu azizun hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena itu siapa yang ingin menciptakan kebersamaan dalam bentuk apa saja, maka semuanya harus dibangun di atas tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin menciptakan kebersamaan di dalam sebuah negara tidak akan tercipta kecuali dibangun di atas tuntunan dan syariat. Siapa yang ingin menciptakan kebersamaan di dalam sebuah rumah tangga, tidak akan tercipta hal tersebut kecuali dibangun di atas tuntunan dan syariat. Betapa banyak dari manusia, orang-orang tua punya harta bergelimang. Kerjanya ribut saja antara dia, suami, istri, dengan anak-anaknya. Harta tidak mencukupinya. kerana tidak ada dari mana keimanan dan ketakwaan yang melandasinya. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Semua kebersamaan yang ada di dunia hubungan kebersamaan yang ada di dunia semuanya akan terputus dan tidak ada manfaatnya di akhirat kecuali kalau dia dibangun di atas dasar yang benar dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala berfirman Al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya si ayah menjadi musuh anaknya si istri musuh suaminya Seorang teman musuh pada teman yang lainnya. Semuanya saling bermusuhan pada hari kiamat. Illa kecuali. Siapa yang diperkecualikan? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini, mereka yang menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Itulah menjalankan agama namanya. Iya. Karena itu, berbicara tentang merajuk kebersamaan. Seorang harus melihat bagaimana tuntunan syariat dan bagaimana dasar syariat dalam hal itu. Dan kebersamaan seorang hamba di dunia, di atas ketakwaan, di atas keimanan, inilah yang akan memperbaiki kebersamaannya, keindahan dan kebahagiaannya di dunia, dan itu yang akan memperbaiki kebersamaannya di akhirat. Karena itu, seorang yang misalnya dia adalah rakyat, dilakukan padanya kezaliman, tapi dia tetap bersabar, dia tetap bersabar, mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Itu adalah sebab dia masuk surga. Upah dari dia menjaga kebersamaan. Masuk ke mana? Ke dalam surga. Seorang suami, dia mendidik anaknya dengan baik, istrinya dengan baik, bersabar terhadap mereka. Itu adalah sebab yang menyelamatkannya dari neraka. Ya yuhaladina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kesabaran dia, penjaganya terhadap agama itu yang akan menjaga kebersamaannya. Iya. Maka ini dasar pokok yang hendaknya diingat. Bahwa uhuwa, persaudaraan, kebersamaan itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung. Kalau kita sudah berbicara tentang nikmat, sekarang kita perlu mengetahui nikmat itu. Apa kewajiban kita padanya? Kita wajib mensyukuri nikmat. Iya. Dan bersyukur terhadap nikmat itu dibangun di atas lima pondasi. Bersyukur terhadap nikmat dibangun di atas berapa pondasi saya bilang? Di atas lima pondasi. <clears throat> yang pertama adalah dia cinta kepada Allah yang memberikan nikmat. Cinta kepada Allah yang memberikan nikmat. Itu pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, dia tunduk kepada Allah yang menganugerahkan nikmat itu. Iya. Sebab tiap kali dia diberi, diberi, dia semakin cinta kepada Robnya, tunduk kepadanya. Karena itu kalau ada orang yang semakin dia mendapat nikmat, tapi semakin sewenang-wenang di dalam kehidupannya, maka ini adalah orang yang keluar dari makna kesyukuran. Kemudian yang ketiga, dari pondasi kesyukuran adalah dia mengakui di dalam hatinya bahwa segala nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang ke keberapa? Yang keempat. Dari pondasi kesyukuran, seorang hamba dianggap bersyukur adalah dia memuji Allah dengan lisannya terhadap segala nikmat itu. Iya. Nikmat apa saja yang dia dapatkan, dia puji Allah dengan lisannya. Alhamdulillah. Iya. Dan kita di dalam kebersamaan yang Allah nugerahkan, harusnya kita selalu memuji dan membesarkan Allah di dalamnya. Subhanallah. Kita hidup sebagai seorang muslim, alhamdulillah. Kita hidup bersama kaum muslimin, alhamdulillah. Kita puji Allah. Kita hidup di dalam sebuah negara dipimpin oleh pimpinan negara, ada pemimpin, alhamdulillah. Kalau kita lebih mendalam lagi mencermatinya, lebih banyak lagi kita mengucapkan Alhamdulillah. Ada pemimpin. Andai kata tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah hukum rimba. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim, itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Ya, ini benar atau tidak? Ya, sangat benar ya. Dan kita sudah pernah mengalaminya di Indonesia ini tahun 98. Ya, sudah berapa puluh tahun kita hidup tenang? Tiba-tiba dengan kepentingan sebagian orang yang menyuarakan ingin melakukan reformasi, dan itu kepentingan pribadinya. Akhirnya terjadilah malapetaka yang besar. Hingga hari ini masih dirasakan pahitnya. Ya. Ini buah karena apa? keluar dari kebersamaan. Dan tidak seperti itu Islam mengatur kebersamaan dalam bernegara. Iya. Pemimpin bukan dikatakan dia maksum, bersih dari dosa dan kesalahan. Tapi kalau dia salah, cara memperbaikinya ditentukan di dalam syariat, bukan dengan cara diteriaki di depan umum. Itu tidak merubah. Iya. Dan itu perbuatan sia-sia merusak. Tapi datangi, dinasihati secara pribadi. Didoakan untuknya. Cari dalam syariat bersabar terhadap kezalimannya. Itu ada dalam puluhan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk bersabar. Ini agama telah menggariskan kebahagiaan manusia dalam tuntunan-tuntunan yang sangat detail. Kapan kita keluar darinya? Maka itu adalah sebab kehancuran. Perhatikan ini dalam masalah soft saja. Orang tidak lurus softnya bisa menjadi apa? Sebab hati tercerai-berai. Apalagi kalau tidak lurusnya dia buat kerusakan. Mengadakan pemberontakan. Ribut dengan pemerintahnya. Ini lebih parah lagi daripada apa? Tidak meluruskan soft. Kira-kira bagaimana? Kerusakan hati. Kerenggangan hati yang terjadi. Iya. Maka harus diingat dari nikmat ini. Nikmat kebersamaan ketika seorang berada dalam sebuah rumah tangga. Iya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda kebesaran Allah diperhatikan dari tanda kebesaran Allah Allah menjadikan dari diri-diri kalian ada istri-istri kalian. Ada pasangan-pasangan kalian. Iya. Supaya kalian tenang kepada pasangannya masing-masing. Dan Allah jadikan antara kalian kasih sayang dan kecintaan. Ini dari tanda kebesaran Allah. Padahal ini hubungan dalam keluarga. Hubungan antara dua anak manusia. Diikat dengan tali suci pernikahan. Bagaimana pula dengan kebersamaan yang lebih besar daripada itu? Persaudaraan sesama kaum muslimin, kebersamaan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Akan lebih banyak tercipta kebaikan di situ dan ketenangan. Kalau diperhatikan bahwa itu adalah nikmat Allah, dasarnya kita harus memahami bahwa itu adalah apa? Nikmat. Tapi sekarang ini banyak dari manusia Ya. Dan ini tabiat manusia. Kalau dia sudah berada tenggelam di dalam nikmat, biasanya dia lupa bahwa dia ini sedang dalam nikmat. Nanti kalau nikmat itu dicabut darinya, nah baru dia rasa, oh rupanya saya kehilangan nikmat. Saya sedang kena ujian, cobaan. Iya. Itulah yang terjadi di negara-negara yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua di negeri kita ini dari apa yang menimpa mereka. Perhatikan di Mesir sana. Mereka menganggap dengan mengkudeta pemimpinnya, dia ganti pemimpin baru, akan tercipta keamanan. Di mana keamanan yang mereka rasakan? Iya. Untuk menurunkan presidennya Husni Mubarak, berapa ratus nyawa yang melayang. Dan tidak bisa dihitung kehormatan yang terlanggar, harta yang hangus dan sirna di belakangnya. Dan betapa banyak manusia menderita. Naik presidennya lagi. Mereka pilih sendiri. Tidak lama dipilih, mereka sendiri yang menurunkannya. Ya. Naik lagi, masih ribut. Mana ketenangan di belakangnya? Ini gara-gara mereka merusak kebersamaan mereka sendiri. Orang-orang yang kemarin berteriak-teriak ingin menurunkan Qaddafi, di hari ini mereka berkata, wahai andai kata kita masih di masa Qaddafi, walaupun kita idolimi. Baru mereka rasa. Betapa besar nikmat Allah, tapi orang ketika berada di dalam nikmat, dia lupa bahwa mereka berada dalam nikmat. Dan itulah pekerjaan syaitan. Membuat manusia itu lupa terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena itu, kita wajib mengingat dari banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan ini adalah nikmat yang sangat agung. Apalagi uhuwa kita adalah uhuwa Islamiyah. Persaudaraan dibangun di atas dasar keislaman. Di atas dasar yang agung, suci dan sangat bersih, penuh dengan maslahat dan merupakan anti kerusakan. Ini harus dijaga, dipelihara. Dan kita harus punya fikih terhadapnya. Maka ini dasar penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Dia memperhatikan dari besarnya nikmat ini. Ini dasar yang pertama yang harus diketahui. Bahwa menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus dipelihara. Kewajiban seorang hamba adalah mensyukuri nikmat dan jangan sekali-sekali dia kafir terhadap nikmat Allah. Dia mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ingat, yang menggantinya kita sendiri, bukan orang lain. Ya, Karena Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya, mereka tidak akan tertimpa musibah petaka kecuali mereka sendiri yang melakukannya. Mereka sendiri yang melakukannya. Karena itu kewajiban orang-orang yang memahami agama adalah mengingatkan umat jalan-jalan yang bisa memperbaiki mereka, jalan-jalan yang bisa menjaga nikmat mereka, jalan-jalan yang membuat mereka bahagia di dalam kehidupannya. Dan itulah tugasnya para ulama. Tugasnya orang-orang yang berilmu. Iya. Sebab mereka yang memiliki pandangan tajam. Mana dasar-dasar yang membuat umat ini bersatu? Di mana dasar-dasar yang membuat umat ini akan hidup secara sejahtera dan tenang? Apa hal-hal yang membahayakan mereka? Itu dipahami oleh ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu adalah tugas mereka. Karena Allah memberikan kepada mereka dari ilmu agama yang dengannya mereka punya pandangan tajam di dalam hal itu. Tapi orang-orang yang tidak mengerti ilmu, ya, yang menganggap dirinya ingin berbuat perbaikan, kadang dia berbuat kerusakan tanpa dia sadari. Ya. Dan itu sering terjadi. Sebagaimana kata seorang penyair, Roma naf'an fadarra bi ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa." Dia menghendaki kemanfaatan, tapi yang terjadi dia memberi bahaya kepada orang lain tanpa dia sadari. Memang karena diantara perbuatan berbakti, ya, dia ingin berbakti tapi hakikatnya dia durhaka. Maka seorang hamba hendaknya mengingat ini. Ini dasar penting yang ingin saya ingatkan bahwa kebersamaan, persaudaraan itu adalah nikmat yang sangat agung yang harus kita jaga. Kita perhatikan. Yang kedua dari dasar-dasar pokok. Yang dengannya akan lestari persaudaraan dan kebersamaan itu. Harus diketahui bahwa persaudaraan di dalam agama, persaudaraan di dalam syariat Islam itu adalah jalan menuju kepada sorga. Jadi jangan dikira, loh kenapa kita diperintah bersabar? Kenapa kita harus begini dan begini? Jawabannya mudah, kamu ingin sorga? Menjaga persatuan dan persaudaraan itu adalah jalan menuju ke mana? Menuju kepada sorga. Jalan menuju kepada sorga. Iya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Walladhi nafsi biyadih لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا Kata Nabi, demikian jiwaku berada di tangannya. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum Inginkah kalian aku tunjukkan sesuatu? Kalau kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Afshush salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Perhatikan hadis yang agung ini. Kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan kalian beriman. Kalian tidak beriman kecuali kalau kalian saling mencintai. Inilah kebersamaan. Persaudaraan. Tidak mungkin ada persaudaraan tanpa kecintaan. Harus ada kecintaan kepada saudaranya. Dia mengerti besarnya kedudukan persaudaraan di dalam agama. Dan dia mengerti apa hak-hak di dalam persaudaraan. Dan dia juga mengerti apa perkara yang bisa merusak persaudaraan itu. Harus dia pelajari dengan baik. Iya. Kemudian Nabi memberikan satu syariat. Inginkah kalian aku tunjukkan sesuatu? Kalau kalian lakukan sesuatu itu, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam antara sesama kalian. Subhanallah. Ini salah satu syariat untuk menjaga apa? Kecintaan, kebersamaan dan persatuan dan persaudaraan serta persaudaraan. Disebarkan salam. Ketemu dengan saudaranya, assalamualaikum Kalau dia ingin lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada saudaranya. Saudara yang mendengar hal itu, dia jawab semisal dengannya atau lebih baik dengannya. Lebih baik darinya. Dia jawab, Waalaikumsalam. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi Atau paling lengkapnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjaga kebersamaan. Perhatikan satu syariat menebarkan salam. Biasa kan ketemu saudara dia beri salam. Sampai dia masuk kamar, terpisah ruangan, dia masuk lagi di ruangan itu, disyariatkan memberi salam lagi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya makna ini. Ya tapi ini harus dipahami ya, syariat itu akan lebih mengena kalau dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi ini doa, dia doakan. Assalamu Semoga keselamatan selalu dicurahkan untukmu Kamu selamat dari segala hal yang tidak baik Segala hal yang buruk untukmu Itu makna yang pertama dari Assalamualaikum Dan sebagian ulama yang menafsirkan Assalamualaikum Artinya Allah Assalam Allah yang maha bersih dari aib dan cacat Allah yang maha sempurna yang penuh dengan keselamatan Allah Assalam selalu bersama kalian Itu dua makna. Assalamualaikum. Semoga selalu dicurahkan atas kalian. Warahmatullah. Demikian pula rahmat Allah selalu dicurahkan untuk kalian. Dan kalau kita berbicara tentang rahmat, luar biasa ya. Cakupannya. Sebab agama ini semuanya adalah apa? Adalah rahmat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Agama adalah rahmat. Agama adalah rahmat. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi Masya Allah dia doakan saudaranya. Wa rahmatullah dan rahmat Allah. Semoga dicurahkan untuk kalian. Wa barakatuh dan keberkahan-keberkahannya. Kira-kira bagaimana? hati seorang muslim yang mendoakan saudaranya dengan makna yang agung ini. Dia ingin saudaranya mendapatkan keselamatan, selalu mendapat rahmat di atas keberkahan dari Allah. Saudaranya juga ketika mendengarkan Assalamualaikum, dia jawab hal yang sama. Kira-kira apa yang tercipta di dalam kehidupan hamba? Bagaimana hati itu akan menjadi erat? Ya, tapi ini makna kadang kurang dipahami oleh kaum muslimin. Kita mengucapkan assalamualaikum, tapi kadang kita tidak tahu, tidak paham apa makna assalamualaikum itu. Itu adalah doa kita doakan untuk saudara kita. Perhatikan ya syariat-syariat kita itu semuanya mengarah ke sana. Menjaga kepada kebersamaan. Dan ini adalah sebab pokok yang menyebabkan seorang hamba itu masuk ke dalam sorga. Iya. Ini adalah jalan yang mengantar kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya Diperhatikan dari nikmat yang agung ini. Syariat yang agung ini. Bahwa menjaga kebersamaan adalah dari pokok yang agung di dalam agama. Menjaga persaudaraan dari keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar, dia adalah jalan yang mengantar kepada sorga. Jalan yang mengantar kepada sorga. Selain daripada itu, menjaga persaudaraan dan kebersamaan, itu adalah dari pokok keimanan Ingat bahwa dasar kehidupan dibangun di atas keimanan kita dan amalan soleh yang kita kerjakan. Dan tidak akan masuk surga kecuali mereka yang beriman. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana kecintaan, kebersamaan, rekatnya hati. Disebut bahwa itu adalah apa? Sekuat-kuat tali keimanan. Sekuat-kuat tali keimanan. Apalagi pada hari kiamat. Orang-orang yang saling mencintai itu. Yang bagus persaudaraannya. Kecintaannya kepada saudaranya. Dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Aynal mutahabbuna fi jalali. Aynal mutahabbuna bijalali di manakah mereka yang saling mencintai karena kagunganku al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli pada hari ini aku akan teduhi mereka di bawah teduhanku hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala ini buah dari kecintaan kepada kaum muslimin buah dari persaudaraan dan ini adalah buah dari seorang hamba yang menjaga dari persaudaraannya di hari kiamat itu. Tatkala matahari didekatkan di atas kepala. Semua manusia dari awal hingga akhirnya dikumpulkan di padang mahsyar. Jangan dikira dekatkan di atas kepala seperti sekarang ini. Dan sekarang saya matahari sedemikian jauhnya. Kita berada di bawah teriknya. Sudah cukup untuk membinasakan. Ini matahari didekatkan di atas kepala sejarak satu mil. Sejarak satu mil. Satu mil itu diantara ulama ada yang menafsirkan satu telapak tangan. Satu jarum panjang seukur satu telapak tangan. Iya. Dari menafsirkan satu mil jarak mil yang jarak apakah mil darat atau mil laut sekitar 1,8 kilo. Dekat sekali di atas kepala. Manusia berkeringat. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai ke lutut sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Di pada mahsyar. Satu hari seperti 50 ribu tahun. Perhatikan. Tidak ada yang menuduhi dia waktu itu. Kecuali amalan solehnya. Salah satu amalan soleh. Mereka yang dituduhi di bawah teduhan arsy Allah. Terhindar dari terik matahari. Mereka yang saling mencintai karena Allah. Bagus persaudaraannya. Perhatikan. Ini dari keutamaan yang sangat agung dan makna yang sangat indah yang harusnya kita perhatikan. Maka ini dari mana-mana ringkas yang ingin saya ingatkan sebagai kata pengantar menunggu kedatangan guru kita Syekh Uthman bin Abdullah Salimi hafizahullah taala dan uh, telah disampaikan bahwa Syekh sudah sampai ke masjid ini dan insyaallah taala kita akan mendengarkan dari kalimat-kalimat Syekh yang terkait dengan materi Mudah-mudahan apa yang saya isyaratkan pada awal dari pertemuan ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan.